Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keadilan, memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik, baik idul kurba dan memberikan kepada dari kerabat haknya dan melarang al-fahsya perbuatan keji yaitu dosa-dosa besar wal mungkar dan mungkar yaitu dosa secara umum wal dan melarang tindakan kezaliman melampaui batas eh, berkaitan dengan hak-hak orang lain dan Allah menceritakan kalau dia mencintai orang yang bertakwa mencintai orang yang berbuat ihsan baik ihsan terhadap makhluk ataupun ihsan terhadap khalik karena ihsan itu ada dua macam ada ihsan kepada makhluk <coughs> itu berbuat baik dengan makhluk menolong makhluk membantu dan ada ihsan kepada khalik kepada Allah yaitu dengan beribadah dengan sempurna bagaimana yang Nabi katakan ketika ditanya tentang ihsan anta butullah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka ihsan adalah engkau beribadah dengan engkau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintai menyukai orang-orang yang berbuat adil orang yang sering bertobat dan orang yang membersihkan diri dan mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah sofan dalam satu barisan seakan-akan mereka adalah bangunan yang tersusun ya, bangunan yang tersusun rapat dan Allah Subhanahu wa taala membenci segala sesuatu yang Allah melarang sebagaimana Allah <coughs> firmankan dalam surat Subhan nama lain dari surat Al-Isra eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu dzalika kana sayyi'u inda rabbika makruha eh, itu semua keburukannya di sisi Rabbmu adalah satu hal yang dibenci yaitu sesuatu hal yang diharamkan. Maka di sini kita dapat faedah e, nama lain dari surat Al-Isra disebutkan dalam surat Subhan Kemudian eh, di sini kita dapati eh, makna makruh secara syar'i yang itu berbeda dengan makna makruh secara istilah. Makna makruh dalam istilah istilah al fikih demikian juga istilah ulama usul ada satu hal yang dilarang eh, namun kalau seandainya dilakukan masih ada pelonggaran dilarang namun larangannya tidak tegas. Istilah makruh adalah e, makruh secara istilah. Namun ini berbeda dengan makruh secara syar'i. Makruh secara syar'i maknanya bagaimana haram secara istilah. Itu sesuatu hal yang dilarang keras. Dan Allah Subhanahu wa taala menarang syirik, menarang durhaka kepada orang tua, memerintahkan untuk memberikan dan kerabat haknya masing-masing, melarang untuk tabzir dan melarang untuk taksir, ya, melarang untuk eh, terlalu pelit. Demikian juga takbir eh, taksir sehingga seorang itu menjadikan tangannya seakan-akan terbelenggu ke lehernya. Demikian juga Allah melarang ayat sutoha terlalu eh, terlalu mudah mengeluarkan uang. <coughs> Wanahaan qatl nafsi dan Allah Subhanahu wa taala melarang eh, membunuh jiwa bila hak tanpa alasan yang bisa digunakan melarang zina melarang mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai akhirnya Allah mengatakan kulu tadi kekana sayyuhu inda rabbika makruha. Surat dalam Al-Quran itu uh, di surat Al-Isra Allah menggunakan istilah takzir di surat yang lain Allah menggunakan istilah isra. Apa beda takzir dengan israf? Tabdir adalah membelanjakan harta dalam maksiat. Siapa yang belanjakan harta dalam maksiat Meskipun cuma 100 rupiah Maka dia melakukan takbir Sedangkan Israf adalah membelanjakan harta dalam hal yang mubah Namun tidak sesuai dengan kebutuhan Dan berlebih-lebihan Karena Allah mengatakan puluhan wasrobu walatus Silahkan kalian makan-makan yang mubah, yang halal, minum-minum yang halal, yang mubah, jangan israf. Maka israf itu membelanjakan harta yang berlebihan e, dalam masalah mubah, berlebihan dalam hal yang mubah. Demikian juga Allah tidaklah mencintai kerusakan dan tidak ridho kekufuran untuk hamba-hambanya. Sedangkan hamba diperintahkan untuk bertobat kepada Allah iman selalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan utubu ilallah tobatlah kalian ilallah. Kata-kata ilallah menunjukkan ikhlas. Maka tobat itu adalah tobat yang bermanfaat ketika tobat tersebut karena ikhlas. Bukan tobat karena ya, bukan karena tobat karena manusia akan tapi tobat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tobatlah di sini kena menggunakan fil amr dan ulama pun sepakat bahwasanya tobat hukumnya adalah wajib. Bertobatlah kalian semua kepada Allah Ayuhal mu'minun wa orang-orang yang beriman La'alakum tuflihun Supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung Maka ayat ini menunjukkan bahwa tobat adalah sebab keberuntungan Orang-orang yang beriman dalam saya Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bahwa sekalian manusia, tubuh ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tobat secara bahasa maknanya adalah arujuk, maknanya adalah kembali. Sedangkan secara istilah adalah kembali dari maksiat menjadi taat dari maksiat menjadi taat Fawallah di nafsi biyadih maka demi Allah saat yang jiwaku ada di tangannya Ya aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam sah Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna la ala qalbi kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam sehari ini atau marah banyak seratus kali atau lebih dari seratus kali. Kemudian dalam sunan yaitu dia catatan kaki Sunan Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar ini disahkan oleh al di Sahihah. Dari Ibnu Umar an Umar dan mengatakan kami menghitung untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis dan sekali duduk Nabi itu mengucapkan Rabbi firli wa Tuf Aliyya Inna antat tawwabul ghafur dalam sekali duduk lebih dari 100 kali. 100 kali atau lebih dari 100 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menutup berbagai amal soleh dan istighfar. Buktinya Nabi saw. jika setelah selesai sholat melakukan ibadah berupa sholat maka di akhir sholat setelah selesai sholat Nabi istighfar sebanyak tiga kali yaitu mengucapkan astagfirullah astagfirullah astagfirullah kemudian dan tanfian Allahumma salam wa minka salam tabarakta saya dan jalan lewat Setelah Nabi mengucapkan dua bacaan ini baru Nabi menghadap makmum. Maka istighfar Allahumma salam itu sudah kondisi menghadap kiblat, setelah itu baru menghadap makmum. Dan demikianlah bacaan Allahumma salam yang Nabi ajarkan singkat dan Allah Maha salam, Maha salam, dapat saya dan di Wali ikram. Dan tidak perlu ditambah-tambahkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh banyak orang. Allah mantas salam, minta salam, eh, wahai Nabi salam, wa jannah salam, Kama sabata dzalika sebagaimana hal tersebut terdapat dalam hadis yang sahih. Yaitu riwayat Muslim dari Taufan. Dan dengan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Imran wal mustaghfirin Nabi ashar Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Di waktu sahur adalah pernah malam yang terakhir. Waktu sahur adalah seperenam malam yang terakhir. Diambil dari kata-kata sahar yang artinya tidak jelas karena itu adalah proses e, hilangnya gelapnya malam dan proses mulai datangnya terangnya pagi. Maka amal yang dianjurkan di waktu sahur adalah istighfar. Maka berdasarkan ayat ini Ali Imran 17 maka amal yang masuk amal yang mustahab amal yang dianjurkan amal yang diperintahkan amal yang sangat baik dilakukan ketika seorang itu menjumpai waktu sahur adalah banyak-banyak beristighfar maka diperintahkan untuk menutup malam dengan istighfar maka Allah perintahkan para banyak untuk melaksanakan sholat malam Kemudian mengakhiri ibadah sholat malamnya dengan beristighfar di waktu sahur Demikian juga Allah menutup surat Muzammil dan surat Muzammil adalah surat yang berisi tentang masalah yang mulai. Allah katakan, Astagfirullah, inna Allah rahim. Dalam kalian ampun kepada Allah, ini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah berkaitan dengan masalah e, ibadah haji. <coughs> Faidah afastum min arafatin maka jika kalian telah bertolak meninggalkan Arafah Jemaah haji pada tanggal 9 Indonesia berada di Arafah sampai tenggelamnya matahari. Setelah tenggelamnya matahari mereka bertolak meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk bermalam, untuk tidur, untuk minat di tempat terbuka di Musdalifah. Min Arafatin eh, bertolak dari Arafah setelah hukum di sana dan perlu diketahui bahasanya Arafah bukan tanah haram. Maka tempat-tempat yang digunakan oleh jemaah haji semuanya adalah tanah haram kecuali Arafah. Arafah itu keluar haram, keluar tanah haram. Maka setelah kalian wukuf di Arafah, kemudian kalian bertolak menuju Musdalifah, Fadkurullah Maka dalam kalian mengingat Allah Itu maknanya setelah Bermalam ke Musdalifah Maka dalam kalian mengingat Allah Yaitu dengan talbiyah, tahlil, dan doa Yang sempurna Orang itu wukuf di Musdalifah sampai pagi Sampai subuh setelah setelah sholat subuh di Musdalifah Eh, kemudian berpikir dan berdoa dan doa itu adalah doa yang ya, dan memperbanyak doa sampai matahari terbit Terus setelah itu meninggalkan Musdalifah itu yang ideal maka setelah sholat subuh setelah tidur di alam terbuka di khalifah setelah subuh maka e, memperbanyak doa memperbanyak berzikir Ain dan masyarul haram Maka adalah kalian berpikir di masyarul haram Itu setelah sholat subuh dan juga untuk Di Musdalifah untuk berpikir di masyarul haram Masyarul haram adalah satu gunung yang ada di tepian Musdalifah yang disebut Kuza. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf di Musdalifah, maksudnya berada di Musdalifah, mengingat Allah dan berdoa dari subuh sampai matahari benar-benar terang. Sampai matahari benar-benar terang. Dalam rangka menyelisihi tata cara hajinya Delia karena orang jahiliyah eh, e, ketika mata belum terang habis subuh mereka meninggalkan Musdalifah. Dari Musdalifah sama haji ke Mina. Maka tanggal 8 sama itu ke Mina, tanggal 9-nya ke Arafah, setiap rutenya itu Mina, kemudian Arafah, dan Musdalifah, kemudian Mina lagi. Dan di Mina ideal sampai tanggal 13 Dan itu selesailah haji ya, Haji itu dimulai dari tanggal 8 Diakhiri sampai tanggal 13 Zulhijjah Cuma 6 hari Rutanya Mina, Arafah, Musdalifah, Mina, pulang ke Mekah, tawaf pada kalau mau langsung pulang. Ini nah, tentang masyarul haram ada dua pendapat ahli tafsir. Apa yang dimaksud masyarul haram? Ya, pendapat pertama seperti yang disebutkan di sini di tempat jalan lain yaitu satu gunung yang ada di Musdalifah namanya Kuza. Dan inilah e, yang Nabi praktekkan. Nah, setelah sholat subuh di Musdalifah, kemudian Nabi naik ke gunung Kuza, kemudian menghadap kiblat, berdoa dan berpikir. Dan hmm, pendapat yang lain mengatakan Mas'arul Haram adalah Musdalifah itu sendiri. Kenapa tempat ini disebut Mas'ar? Diambil dari kata-kata sa'ar dalam dalam uh, yang artinya melukai, melukai binatang yang dijadikan hati. Karena di tempat ini ditandailah binatang-binatang yang tidak dijadikan hadiu dengan dilukai punuknya yang disebut dengan syar karena dia adalah tempat belakang eh, uh, syar maka disebut masyar Fatullah akan menghadapku maka tidaklah kalian mengat Allah sebagaimana karena Allah telah menjadikan kepada kalian kepada rambu-rambu agamanya dan mana segajinya Fa in kuntum min dan sungguh in di sini mukhafafah min inna sehingga maknanya sebenarnya innahu kuntum min qabli la minad dan sungguh kalian sebelum Allah beri hidayah kalian sudah termasuk orang-orang yang sesat Suma afidu min haitsu afadun nasu. Kemudian oleh orang-orang Quraisy setelah kalah kalian menuju tempat di mana manusia bertolak. Itu maksudnya adalah wukuflah di Arafah. Karena tata cara ibadah haji jahiliyah orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah itu tidak mau wukuf di Arafah. Mereka wukufnya di Musdalifah. Maka Allah perintahkan eh, orang-orang Quraisy kalian sama dengan manusia yang lain haji yang benar adalah pada wukuf di Arafah. Bagaimana yang lainnya? Karena orang-orang Quraisy dulu wukuf di Musdalifah tarafu'an karena sombong tidak mau wukuf di Arafah bersama banyak orang. Alasan mereka Arafah bukan tanah haram. Kami duduk tanah haram maka kami tidak layak untuk ukuf di Arafah. Untuk kami ukuf di Musdalifah yang masih tanah haram. Karena Arafah bukan tanah haram. Wastaghfirullah inallahu rahim. Adalah kalian memohon ampun kepada Allah, Ini Allah Maha Pengampun, ya, lagi Maha Penyayang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan di akhir amri eh, di akhir keadaan yaitu di akhir-akhir hidup Nabi lama ghazal Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk ketika Nabi e, berperang dengan perang Tabuk dan perang Tabuk adalah peperangan terakhir yang Nabi ikuti Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat eh, At-Taubah laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar dan semua Allah Subhanahu wa taala menerima tobat eh, nabi muhajirin dan ansar yaitu orang-orang yang mengikuti mengikuti nabi di saatil usra dalam kondisi sulit perang tabuk atau pasukan perang Tabuk itu dalam sirah disebut juyusul usra, pasukan sulit. Karena mereka berangkat perang dalam kondisi yang sangat sulit. Kondisi panas, di puncak panasnya, puncak musim panas, di tempat yang jauh, mau menghadapi Romawi, mau perang dengan Romawi, tempatnya jauh, musimnya musim panas. Dan Madinah banyak godaan karena itu musim panen kurma. Maka mau meninggalkan Madinah berat, musim panen kurma, tempat yang begitu jauh, nah. dan dalam keadaan puncak panas di saat itu di kondisi sulit yaitu waktu sulit itulah kondisi kaum muslimin di perang tabuk di, uh, eh, di, kitab tafsir disebutkan sampai-sampai kondisi sulitnya satu butir koma itu dimakan oleh dua orang dibagi dengan teman dan satu ekor unta itu dibuat giliran ditunggangi sepuluh orang gundang ganti dan panasnya itu demikian sangat-sangat terik sampai-sampai mereka meminum apa meminum meminum kotoran mimba di maka yazihu kulubu farkin minhu setelah hampir-hampir menyimpang hati sekelompok, sekelompok dari mereka menyimpang dengan tidak mau ikut Nabi Artinya takalluf, artinya ingin tidak ikut perang tabuk karena kesulitan yang sangat berat. Sumata ta'alihim Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menerima taubat mereka Innahu bihim ra'uf Ya Allah Maha kasih sayang dan kasih sayang Kemudian Allah lanjutkan dengan wa ala salasatil ladzina khulifu dan untuk tiga orang yang ditunda penerimaan tobatnya. Maksud khulifu, khulifu maknanya khulifu anit Ditunda penerimaan tobatnya karena semuanya tadi sudah diterima tobatnya. Suma taba alaihim tubuh. Kemudian Allah memberikan taufik untuk bertobat kepada mereka. tubuh Ya, supaya mereka bertobat. Inna Allah wa tawabu rahim. Ya Allah maha penerima tobat lagi maha ya. Maka tobatnya seorang hamba itu diliputi oleh dua tobat dari Allah. Pertama Allah lah jika taufik pada mereka untuk bertobat, sumata ba'alaihim, dia tubuh kemudian berulah hamba itu bertobat, setelah itu Allah menerima tobat. Maka tobatnya seorang hamba itu di, diliputi dua tobat dari Allah. Tobat kira dan dikatakan bahasanya akhir surat yang turun adalah surat an Dan Ini adalah pendapat Ibn Abbas bagaimana di tafsir Ibn Bahkan bisa dikatakan dengan ijma. Dan ijma bahasanya surat yang terakhir turun adalah surat an nasr yaitu satu surat yang utuh, turun utuh itu surat an nasr Terakhir. Setelah surat An-Nasr yang turun cuma ayat-ayat. Tidak ada surat. Maka surat yang terakhir turun adalah An-Nasr. Tidak ja'a nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Itu Fathul Mekah. Penaklukan kota Mekah. bahwa etan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan kalian lihat manusia masuk ke dalam agama Allah yaitu Islam Apa aja? ay jama'at berkelompok-kelompok dalam jumlah besar setelah dulunya orang masuk Islam satu demi satu setelah satu Mekah orang masuk Islam satu kelompok satu kabilah demi kabilah dan itu terjadi setelah Fatul Mekah datanglah orang Arab dari berbagai penjuru e, negeri Arab ke, ke kota Madinah dalam kondisi taat dan menyatakan bahwa sukunya masuk Islam. Inilah apa yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Banyak suku, e, banyak utusan dari berbagai suku datang dan menyatakan bahwasanya sukunya masuk Islam. <coughs> Sehingga tahun tersebut tahun 9 Hijriah disebut Amul Wufud waktu Mekah terjadi tahun Ramadan tahun 8 Hijriah dan pada tahun e, eh, 9 itu banyak duta-duta datang e, eh, ke kota Madinah menyatakan sukunya masuk Islam maka disebut Amul Wufud tahun datangnya para tamu para duta Fasabbi bihamdi rabbika maka sucikanlah maka dalam kau mensucikan Allah seraya memuji memuji Rabbmu wastafirhu dan mohonlah ampun kepada Allah innahu kana tawwab dia maha penerima taubat artinya untuk menutup amalnya. Karena surat An-Nasr ini adalah tanda ajal Nabi sudah dekat. Bagaimana penafsiran dan istimbat Ibnu Abbas. Surat An-Nasr ini adalah pertanda dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tugas sudah selesai dan Nabi sudah diperintah untuk banyak-banyak beristighfar. Jadi itu adalah biasanya letaknya di akhir. Maka ibnu Abbas beristimbat dari surat ini maksudnya adalah tanda pemberitahuan kepada Nabi bahwa ajal mudah dekat. Dan memang demikian karena satu Mekah tahun eh, Ramadan tahun 8 Hijriah sedangkan Nabi wafat Rabu Awal tahun 10 Hijriah. Maka Allah perintahkan Nabi untuk menutup amalnya dengan tasbih dan istighfar. Dalam sahih dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yakulu fi ruku'i wa sujudihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam rukuk dan sujudnya, eh, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Memperbanyak bacaan ini setelah eh, setelah turunnya ayat ini, setelah turunnya surah An-Nasr, maka Nabi rukuk dan sujudnya memperbanyak Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kata Aisyah, ya ta'awalul Quran. Nabi mempraktekan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan untuk tetap biham di Rabbika Tarfir Inna atau tawaba nah, Maka yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli Maka di sini terdapat faedah tentang makna takwil secara syar'i. Dan ini perkataan Aisyah, Aisyah mengatakan bahasanya bacaan tersebut adalah Nabi katakan ya Al Quran. Kata Aisyah sebagai bentuk takwil terhadap Al-Quran. Maka takwil adalah wama ya'ulu wama ya'ulu ilal amru adalah ujung dari satu perkara. Jika perkara itu adalah perintah, maka melaksanakan perintah adalah ujungnya. Maka itulah takwil. Maka akibat satu perkara. Akibat syai, bagian akhir atau akibat satu perkara. Jika perkaranya adalah perintah, maka akibatnya adalah dilaksanakannya perintah. Jika akibat e, jika perkara adalah larangan, maka akibat hasil akhir dari larangan adalah dijauhinya hal yang dilarang. Kemudian diatkan oleh Sahihain Bukhari dan Muslim Anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi berdoa kalau masih li khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, dosaku dan usilku. Perbuatan yang aku lakukan sebagaimana perbuatan orang-orang yang bodoh. Jahil pada bahasa Indonesia artinya usil. Perbuatan orang yang tidak benar. Jahil, jahil dalam bahasa Arab itu bisa artinya kebodohan dan bisa artinya usil. Dan tentu kalau kita terjemahkan dengan kebodohan satu yang tidak mungkin karena kebodohan itu dimaafkan. Tetapi untuk usil ya, ya perbuatannya orang-orang bodoh teriak-teriak yang tidak ada manfaatnya eh, mengejek-ngejek orang, mencemooh orang adalah perbuatan jahil. Wa israfi fi amri dan sikapku yang berlebihan wa ma anta a'lamu minni wa ma anta a'lamu bi minni dan segala dosa yang kau lebih tahu tentang dosa tersebut dibandingkan aku. Ya Allah, ampunilah dosaku yang kulakukan dengan main-main atau yang aku lakukan dengan serius. Ya. Eh, dan apa yang aku lakukan dengan keliru dan apa yang aku lakukan dengan sengaja dan semua dosa yang ada padaku. Ya Allah, ampunilah jam tuh, ma akhartu, dosa yang telah aku lakukan dulu, ma'akal tuh dan dosa yang besok-besok akan aku kerjakan wa ma'asratu wa tu dosa yang aku sembunyikan ya. atau wa tu dan apa ya yang kulakukan terang-terangan di hadapan banyak orang ataupun aku sembunyikan sendirian tidak ada satupun orang yang tahu la ilaha illaan maka hadis ini dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dosa Dan yang dimaksud dengan Nabi itu maksum bukanlah tidak punya dosa sama sekali. Ini maksud adalah Nabi itu maksum setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari terus menerus melakukan dosa kecil atau melakukan dosa besar. Adapun Nabi memiliki dosa satu hal yang mungkin terjadi dan satu hal yang real terjadi. Bukti kalau itu real terjadi adalah hadis ini. Diatkan oleh Sahihain, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Abu Bakar radhiallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, ini ajarilah aku doa yang kubaca dalam sholat." Itu maksudnya di akhir sholat, yaitu setelah tasawuf akhir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Kul katakanlah, itu doa di akhir sholatmu Allahumma inni dalam nafsi zulman katsira. Ya Allah aku menganiaya diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Maka kezaliman itu ada tiga macam. Pertama adalah kezaliman terhadap diri sendiri, yang ini sama dengan maksiat. Kemudian yang kedua adalah kezaliman terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang paling parah, zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri dengan kedoliman yang banyak. Fa inna la fa ila anta dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Fafir lima suratan min ikhtika Maka bila ampunan kepada aku Satu ampunan dari sisimu Dan sayanglah aku Si ya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang Kemudian dilihatkan dalam kitab sunan yang artinya kata muhakkik sahih itu yang dimaksud sunan adalah sunan Abu Dawud dan Tirmidzi. Demikian juga dilihatkan oleh Nasai namun bukan di Sunan, namun di kitabnya Nasai yang lain yang yaitu yang judulnya Amalul Yaumi wa Ini merupakan kitab dikir Amalul Yaumi wa itu ada satu kitab yang terisi Eh, bacaan-bacaan dan pikir-pikir yang dibaca dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka pikir-pikir harian seorang muslim itu amal yomi walailah. Dan banyak ulama masa silam menulis buku berisi dengan pikir dengan judul amal yomi walailah. Ada amal yomi walailah karya Ibnu Sunni, demikian juga karya Nasai, demikian juga yang lainnya. Di sini disahkan oleh Nisa oleh Al Albani. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah adalah aku doa yang aku doakan, aku gunakan untuk berdoa ketika aku di waktu pagi dan di waktu sore. Maka Nabi mengatakan, katakanlah, ya Allah, maka dalam hal ini terdapat faedah usuliyah bahasanya amar jika itu berkaitan dengan soal maka melihat pertanyaan. ada amar nah amar ini berkaitan dengan pertanyaan maka melihat pertanyaan tidak kita katakan yufidul wujub setelah kita katakan kul Allahumma inni dalam tu nafsi zulma berarti wajib membaca Allahumma ini dalam nafsi dulman katira di akhir salat atau di sini apakah eh, Nabi mengatakan kul Allahumma fatira samawati wal ar kul di sini amr apakah amr di sini lalu wujud jawabannya tidak kok tahu karena ini adalah amr berkaitan dengan uh, soal ya. perintah jika ada perintah dan perintah itu berkaitan dengan e, pertanyaan maka makna perintah tersebut adalah melihat pertanyaan. Dan doa di air sholat hukumnya mustahab, tidak wajib. Maka amarnya adalah amar istighfar. Ya Allah, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau yang mutah hal yang gaib dan hal yang nampak. Eh, Engkau adalah Rabb segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu Aku bersaksi tiada ilah yang hak kecuali engkau. Aku min syarri nafsi wa min syaitan. Jalan aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku yang mengajak pada keburukan dan kejelekan setan wasyirkihi dan sekutunya. Wa an aktarif ala nafsi su'a dan aku berlindung eh, jika aku melakukan keburukan untuk diriku sendiri tasirhu ke atau aku menimpakan keburukan ila muslimin kepada seorang muslim mengganggu muslim yang lain ya Allah aku berlindung kepadamu eh, dari berbuat keburukan untuk diriku sendiri atau aku berbuat keburukan itu mengganggu muslim yang lain Nabi mengatakan ulhu ida asbahta katakanlah kalau doa tersebut ketika engkau berada di waktu pagi dan di waktu sore, wajda akota masjiaka dan ketika engkau e, mengambil tempat tidur, yaitu ketika engkau hendak tidur. Falin kali ahadin ayadunna istirna'ahu anit taubati ilallah ta'ala e, wal istighfari e, minal dunub falkulu ahadin muhtajun ila dalika daima maka tidak boleh bagi seorang pun yang punya praduga kalau dia tidak membutuhkan taubat kepada Allah dan tidak membutuhkan istighfar, memohon ampun dari dosa. kata setiap orang muhtajun ila dzalika membutuhkan hal tersebut iman selalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hamal hal insan dan amanah tersebut itu amanah syariat itu di dipikul oleh manusia. Innahu kana dzaluman jahula dan sesungguhnya manusia itu adalah orang yang suka berbuat dolim dan dan makhluk yang sangat bodoh. Maka Allah sebutkan dua karakter asli manusia yaitu azulmu dan al-jahlu. Dan obat al-jahlu adalah al-ilmu dan obat dari azulmu yaitu zulmu ala nafsi yaitu maksiat yaitu fitnah tu syahwat adalah as-sabru. ya al munafikin wal munafiqat. Supaya Allah mengadab orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Wal musyrikin wal musyrikat dan orang-orang musyrik, laki-laki ataupun perempuan wa yatubu wa yatubullah wa yatubullah ala al-mu'minin wal mu'minat dan eh, supaya Allah tidak menerima tobat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan maka Allah ghafurur rahimah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka manusia berdasarkan surat al azab ayat yang ke-73 manusia itu punya dua sifat yaitu kezaliman dan kebodohan. Ini perlu diobati. Sifat buruk yang ada pada manusia ini bukan dibiarkan, untuk diobati. Maka sifat zalim yaitu zalim terhadap diri sendiri, yaitu doyan dan hobi dan gemar dengan maksiat diobati dengan bersabar dan kebodohan diobati dengan ilmu. Warayatul mu'minin dan puncak eh, tujuan orang-orang yang beriman adalah taubat dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam Al-Qur'an bahasanya e, tobat hamba-hambanya orang-orang yang beriman orang, dan orang-orang soleh dan ampunan Allah untuk mereka. Dalam sahih yaitu Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Nabi mengatakan tidaklah e, tidaklah dia ya terlalu untuk orang itu akan masuk ke surga di ya, dengan amalnya Para sahabat bertanya tidak pula engkau wahai Rasulullah Nabi mengatakan tidak pula aku akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meliputi diriku. Illa di sini bimakna lakin. Karena illa itu jika istisnahnya namanya istisna mungkotek itu maknanya lakin. Nah, jika istisnanya adalah istisna mungkote disebut dalam ilmu nahu istisna mungkote maka illa itu maknanya adalah lagi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meliputi diriku dengan kasih sayang dan karunia Maka di sini Nabi menafikan masuk surga dengan amal. Wahada dan hadis ini tidaklah bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Quran kulu wasohu, silahkan wahai kalian para penghuni surga makan dan minum hanian dengan penuh nikmat bima aslaftum fil min khaliyah disebabkan apa yang dulu telah kalian lakukan fil min khaliyah di waktu-waktu yang telah lewat yaitu di dunia. Padahal di sini Allah mengatakan bima aslaftum dengan amal-amal yang dulu kalian kerjakan. Maka maknanya yang benar, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari bak mukobalah dan muadalah atau bak samaniyah dan Al-Quran menetapkan bak sababiyah. Eh, hadis dengan Al-Quran tidak bertentangan karena yang dimaksudkan oleh Al-Quran adalah sebab eh, yang dimaksudkan oleh Al-Quran adalah sebab bahasanya orang itu masuk surga dengan sebab amal dan bak yang diingkari e, oleh hadis adalah bak bak tamania Bahwasanya amal adalah nilai dari surga. Bahkan orang itu mendapatkan surga lebih baik daripada nilai amal yang dia kerjakan. Namun, sebab untuk masuk surga harusnya amal. Nah, apakah amal itu sebanding dengan nilai surga? Jawabannya tidak. Berbeda dengan ya, orang itu bawa uang seribu dapat satu roti maka ini memang senilai dengan itu tapi kalau amal orang itu tidak bukanlah sama ya, bukanlah saman, bukanlah harga, bukanlah nilai dari surga yang Allah berikan pada seseorang. Surga yang Allah berikan pada seseorang itu jauh lebih baik daripada amal yang dia kerjakan. Namun amal adalah sebab orang untuk mendapatkan rahmat Allah dan sebab orang untuk masuk surga. Maka bak yang Allah tetapkan dalam Al-Quran adalah bak e, eh, yang mengatakan, yang menunjukkan kalau amal sudah sebab masuk surga. Sedangkan yang Allah sampaikan dalam hadis, ya, dalam e, yang dalam hadis adalah amal itu bukanlah harga dan nilai surga. Dan perkataan orang yang mengatakan, ada orang yang mengatakan jika Allah mencintai seseorang hamba, maka dosa tidaklah membahayakannya. Maka kalimat ini adalah kalimat yang punya makna yang benar dan punya makna yang salah. Pertama maknanya jika kita mau maknai dengan makna yang benar, maka maknanya adalah jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan ilhamkan padanya taubat dan istighfar sehingga dia tidak akan terus menerus berbuat dosa. Ini makna yang benar. Dan barang siapa yang mengira bahasanya maknanya dosa itu tidaklah membahayakan orang yang untuk melakukannya jika dia dicintai oleh Allah, maka dia seorang orang sesat yang mesti Quran dan Sunnah jadi jema'ah salah berumah Maka kalimat tidak Ahab Allah abdallah tadurun dunuh jika Allah mencintai seorang hamba maka dosa itu tidak membahayakannya ini bisa maknanya bisa makna yang benar dan bisa makna yang salah. Mungkin ini adalah perkataan orang sufi e, kemudian diberitahu oleh Syekhul Islam ya kalau dimaknai dengan demikian maka benar jika dimaknai dengan demikian maka itu beliau. Bahkan siapa yang beramal meskipun seberat darah, ya, seberat semut yang kecil itu berupa kebaikan maka dia akan melihatnya dan barang siapa melakukan e, amal seberat darah banyak semut berupa keburukan maka dia juga akan melihatnya. Maka hamba membutuhkan maka manusia membutuhkan taubat. Wa inama ibadu al-mamduhun ini hamba-hamba Allah yang terpuji bukanlah orang-orang yang tidak punya dosa. Ya hamba-hamba Allah yang tidak yang Allah puji itu bukanlah manusia yang tidak punya dosa, akan tapi adalah manusia-manusia yang tidak terus menerus berbuat dosa. Mereka orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Ali Imran, "Wasari'u ila mafiratin min rabbikum." kalian menuju ampunan dan rohmu. Itu maksudnya segera melakukan aman yang menyebabkan engkau mendapatkan ampunan dari Allah dan ampun sama sama wal ard dan surga yang lebarnya adalah sebagaimana lebar langit dan bumi. Wa'idatul muttaqin yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalimat ini uidatul muttaqin dalil Ahlu sunnah yang berkeyakinan bahasanya saat ini surga sudah ada. Bagaimana Al-Quran, uh, neraka tadi juga sudah ada. Siapa itu orang bertakwa? Yaitu orang-orang yang membelajarkan harta yang sarah wa ketika senang dan ketika susah. Walkal bin al dan ghair adalah marah yang sangat besar. Dan orang-orang yang menahan marahnya, puncak amarahnya. Maka manusia yang terpuji bukanlah manusia yang tidak punya marah. Maka Islam tidaklah mengajarkan agar orang menghilangkan marah, bagaimana eh, anggapan sebagian orang. Namun mengendalikan marah dan meletakkan marah pada posisinya. Walafina aninas dan orang-orang yang maafkan orang lain dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Waladina idza fa'alu fahisatan dan orang besar adalah orang-orang yang jika melakukan perbuatan kecil yaitu dosa besar Allah dalam atau mendolimi diri mereka sendiri yaitu dosa kecil. lain ditafsirkan fahisah semisal zina dan dalam anfusahum semisal mencium perempuan yang bukan uh, yang tidak halal untuk dicium yaitu dosa kecil. Maka orang-orang yang mengerjakan dosa besar atau mengerjakan dosa kecil, besar perlu dihubungin, maka mereka memohon ampun eh, dan Allah mereka ingat Allah yaitu ingat dengan ancaman yang Allah berikan wa may ila Allah dan mereka ingat artinya man di sini bermakna nabi tidak ada yang bisa memberikan ampunan dosa kecuali Allah. Kalau bisiru ala ma fa'alu dan mereka tidak terus menerus melakukan apa yang mereka lakukan bahkan mereka segera berhenti wahum ya'lamun padahal e, mereka mengetahui bahasanya apa yang mereka lakukan adalah maksiat. ahli dunub faya min jinsil musyrikin. Maka siapa yang mengira bahasanya takdir adalah hujah eh, bagi para pelaku dosa untuk membenarkan dosa dan maksiatnya, maka orang tersebut adalah sejenis dengan orang-orang musyrik yang Allah katakan tentang mereka surat Al-An'am kula dina Asrafu Lausya Allah ma'asrafna wala akarna wala haramna min Berkatalah orang-orang musyrik, seandainya Allah mau, tentu kami tidak berbuat syirik, tidak pula e, nenek moyang kami, walaham dan dan kami tidaklah mengharamkan pun yang tidak Allah haramkan. Allah berfirman, dan yang membantah mereka, kata dikatakan dabalati nabi kabelihim hatta dan Demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan mereka terus mendustakan apa yang Allah firmankan sampai mereka merasakan siksaan. Kul hal indah ilmu ilmin fatukhrijuhu Apakah kalian punya ilmu yang bisa kalian tunjukkan kepada kami? In tattabi'una ila dhanna wa in antum ila takhusun. Yang kalian tidaklah kalian mengikuti kecuali peraduga. Wa in antum ila takhusun dan tidaklah kalian cuma menebak-nebak saja. Kul falilal hujjatul balighah, katakanlah milik Allah lah ya, alasan yang mematikan. Hujah yang mematikan. Yang tak terbantahkan. Kalau sya'ala hadakum ajma'in, seandainya Allah punya kehendak, insya Allah akan berikan petunjuk kepada kalian seluruhnya. Maka orang-orang musyrik kata sekul Islam itu mereka mendalili membenarkan maksiat mereka itu syirik mereka dengan takdir. Maka orang yang beranggapan bahasanya orang yang berkeyakinan bahasanya takdir adalah bisa jadi alasan untuk membenarkan dan melegalkan maksiat yang dilakukan, maka orang ini tak jauh beda dengan orang musyrik. Nah, berkaitan dengan ayat saya dina asok Pulau Sya, Allah ma'asaqna. Seandainya Allah berkehendak tentu kami bisa melakukan kesyirikan maka sebagaimana yang pernah kita bahas ya, pernah kita singgung di pelajaran e, eh, Iqtidak Surat Al-Mustaqim bahasanya tentang e, makna ayat ini dan ayat yang semisal terdapat dua penafsiran anti tafsir sebagaimana disebutkan oleh Sasalan Fauzan di Sarah Masail Jahiliyah. artinya kalimat usha Allah ma'asarna wala ata'una itu memiliki dua penafsiran. Masih ingat? Hmm. Yang pertama adalah uh, makna ayat adalah eh, mengimani takdir Artinya mereka beriman dengan takdir dan mereka mereka berhujah dengan takdir. Dan mereka orang-orang musyrik itu berhujah dengan takdir. Mereka beriman dengan takdir dan mereka berhujah berangkat dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan mereka, yaitu kesyirikan mereka. Ini eh, karena Allah takdirkan kami untuk berbuat maksiat maka seandainya ini tidak Allah sukai, tentu Allah tidak akan takdirkan kami untuk berbuat maksiat. Kalau takdirkan kami untuk berbuat maksiat, menunjukkan bahasanya Allah menyukai kami untuk berbuat maksiat semacam ini. Yaitu maksiat dalam bentuk syirik. Kemudian yang kedua, atau dan ini uh, tadi penafsiran dari Rasul Islam memaknai bahasanya ini adalah uh, hujah dengan takdir. Berarti bagaimana dengan takdir. Dan makna yang kedua, ini adalah menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik itu tidak percaya dengan takdir. Seandainya memang ada takdir, seandainya Allah itu kuasa untuk melakukan ini dan itu, maka Allah Subhanahu wa taala bisa saja ya, menakdirkan kami untuk tidak berbuat maksiat dan tidak menjadi seorang muslim. adanya taksir. Ternyata kami berbuat maksiat padahal orang tidak suka menunjukkan ada takdir. Ternyata Allah Allah nyuruh kami untuk berbuat maksiat, melarang berbuat maksiat, namun kami ternyata bisa berbuat maksiat. Seandainya Allah berganda dan Allah memang punya takdir, Allah sudah takdirkan kami untuk berbuat baik. Ternyata Allah perintahkan kami untuk taat, namun kami ngeyel nyatanya nggak apa-apa bisa nah ini berarti Allah tidak ya, tidak ada takdir ini mana yang kedua yaitu penolakan terhadap takdir kata di kedemikala eh, kata baladina min kebelihim kemudian eh, inta tabina la maka dalam ayat ini maknanya adalah fokus sebagaimana persennya ayat dan antum ila takusun yaitu nebak-nebak yang tanpa dasar maka kata Salatul Aziz Sarai di Saraf untuk al-usul bin ilmu usul berkatakan bahasanya eh, dan secara syar'i itu mencakup tiga pengertian. Dan secara syar'i itu mencakup tiga pengertian. Pertama, Ram eh, dan dalam secara syar'i bisa maknanya waham. Maknanya waham. Dalilnya ayat ini. In tasabirin ala dhanna wa in antum ila tahusun. Dan ini maknanya kharaf, kharaf itu ya waham. Ya, anggapan tanpa dasar. Kemudian atau bahkan e, mengandung empat makna ya. Dan bisa maknanya yakin bagaimana firman Allah tentang masalah sholat. Ya. Ya. Baiklah, kabiratu ila alam khasyiin alladzina yadunnuna anahum mulaqu rabbihim di surat Al-Baqarah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang yakin kalau dia akan berjumpa dengan Rabbnya. Kemudian yang ketiga bisa maknanya syak yaitu imbang antara dua pilihan itu imbang bagaimana firman Allah di surat kahfi tentang asabul bustan asabul jannah orang yang punya uh, kebun dan takut dengan kebunnya ma'adunu antabida hadihi abada ma'adunu aku tidaklah punya zon zon di sini syak dan bisa zon itu maknanya Kalau bentuk zon Adapun zan dengan makna adalah batu eh, itu kata Syabdul Arain itu adalah e, pengertian zon menurut ini. Adapun zat dalam pengertian syar'i itu mencakup empat makna: yakin, kemudian ghalabatul zan, kemudian syak yang imbang dan waham. Semuanya adalah eh, zon semuanya mencakup empat makna kan kita kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.